Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Utai makalah kang kaping 6 iku an Utsman saing Sidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau ngendikan khamsun hunna alamatul muttaqin. Khamsun te barang limo. Hunna iku utawi khamsun iku alamatul muttaqin, nah, iku alamate wong sing takwa takwa kabeh. Ruya terwet nopo anda usah temen kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kala dawu temen. Ya luko ora tu meko sopo al abdu kabulo. Ayaku na intono sopo abdu minal muttaqi nasaing bro-bro sing takwa. Orang itu tidak sampai ke derajat takwa hatta yada. Sehingga ninggal sopo abad ma ing perkoro. Labak sakang ora roh haram iku mojud bi ing dalem mah mergo hadron krono wedi wedi mima saing perkoro bi kang ibu tetap ing dalam mal al basute keelean Orang itu tidak akan takwa sehingga meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram, sebetulnya tidak masalah, tidak haram karena takut lama-lama atau suatu saat bisa menjadi nabo haram. Kayak jagungan itu kan ya halal, enak kesuwen sesuai ngerasani. Terus ngamati, ngelantur dok dinding. Jadi ya orang haram, enak keterusan itu no, ngelantur. Rawat ngelihat no eng masuk atir mimpi mencuri wal hakim lain mam hakim. awaluh Tapi dia sami misalnya wonten tiang ngerasa neng jagungan, terus keterusan ah jagungan wari so akhirnya nuduh wong. Pokoknya, ya, ya, ya, ya, saya biasa wahai ya, ya, Awal hati kawitane khamsun niku ngene. Allah saya yen orang lunggoi sopo wong, ora baturi lugo sopo wong. Cara Jawa ora gelem jagongan sapa wong. Ilaman kecuali bareng wong yuslihu kang iso dadani sopo man adina ing babakan agama ma'hu serta man. Tidak pernah jagongan kecuali sama orang sing iso dadani agamane. wayah libu lan iso ngalahno sopo man jadi wayak liban harokate salah nama kion atafe tang Allah jadi sana. Tapi bukan apa nopo. Lan to ora jagongan ambek uang kecuali orang yang menjadikan agama dia lebih baik. Termasuk meneh wayak liban atau wayak libulan iso ngalah no sopomat. Ngalah no alfarja ing kepentingan verjine wal lan kepentingan lesane di ayam na agama itu nyegah sopo wong guma ing alfar jawalisan anfudulil jima saking kelebihan jima wal kala bilan kala padahal itu halal tidak berlebihan nanti tidak baik wasani hau te kaping pindone khomsun niku ngene Ida asofa nalikane mekenani hu ing man apa sewen perkara adimun kang gedhe menat dunya saing donya ya ora mengko ningali sapa man hu ing sek ditingali wabalan ing dadi musibah Esidatan eh, yang barang sing repot nulis akibat akibatnya krono ak LE akibat. Jadi misalnya untuk duit akeh atau kenal pejabat atau kenal di atau apa yang kira-kira lam potensi jadi dunia itu jago musibah kok bisa berat Iya, dan sampai nara kenal jekso, gue enak. Tapi nak kenal jekso, kenal hakim. Orang bukan Dani, konadil, malah repot. Orang kenal menteri sosial, enak. Kenal menteri sosial, kenapa tidak kamu ingatkan ngurusi yatim piatu malah ribut. Nah, Serah kenal ini kan enak. Misalnya gue radi duit kan gak kena fitop macam-macam. Gara-gara di duit kena fitop. Gara-gara kenal kenal pejabat kena fitop. Jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi, maka takut itu menjadi akibat yang repot. Yaro huwa balan aisyidatan disuil akibat. Wasali siwati kaping tulune khomsun khamsun ngene ida sopan alikane mekenane ing manapa seun perkara kalu ten kang sithik minat dini saking agama. Ikhtam. Mongko seneng banget sapa man dalika ing mengkono-kono saein minat dini. Ciri utamanya lagi adalah ketika dia belajar agama untuk sidik sangka urusan agama. Iku senenge pol. Mesti nak untuk sesuatu yang nambahi kepengetahuan agamanya seneng banget. Iya, iya takut deh. Ya. Tegese nekat sapa man anda ada dalika sak yang mengkono-mengkono koli lan minat din kurip kon iku badi adimun kang gedhe. Misalnya tiap ngaji seneng banget mergo tambah iman apa tiap ngaji seneng banget mergo tambah nabo iman. Waro wa utawi kaping papate khamsun niku ngene. Allah yang layam lau orang ngebai sapa man batnau ing wetenge man halal sanging halal khaufan krana wedi min ayu kholi to ingin to nyampuri ing mana haraman barang haram. Dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan di antara yang dimakan itu haram. Karena tadi cara fikih sekali tidak berlebihan maka kalaupun haram itu nanti bisa halal karena kadarnya darurat. Karena kayak ijazah jadi wali, gue tak jamin mesti jadi wali asal kayak kuat. Gue sedino gue cuma ngan, syukur-syukur batang lo dino ngan. Kemungkinannya loro, wali atau mati, <laughs> paham Asal jadi wali gini apa? Mati. Tapi itu bagus. Bagusnya adalah umpo lauto bakol ardo haramun. Andai kan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara koedah ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi misalnya kue nak ramangan mati, anane daging asu atau anane badang halal tora halal karena darurat Itu juga umpama halaman akhir benar-benar kafir haram terus manganam kadar apa darurat maka otomatis halal maka kok Kalau halal terus, otomatis jadi wali. Tapi problemnya nek bakat wali, ramangan lesu, bucu rakrumat, anak rakrumat. Terus geremang geremang menjadi bakat wali. Jadi semuanya biasa wae. Mereka wis rano pilihan. Kau gue kan ngerti rakat sitok, kau uang sering dala eli ya ape, tapi biasanya dalail so ngop serapati kerumat keluarga ini. Tapi ora tau eli ya main mangan nah itu di zaman akhir wis repot. Lah sing apik piye Gus ya, ora piye biasa wae ora biasa wae. Sing bakat dalek ilmu ya, monggo sing ora bakat yo ya, monggo ora usah ambisi dadi wali pokoke urip menan wae. Pokoke urip ngenteni mati nggak sermanti ngenteni swarga neraka. Engko nak ning neraka ngenteni mlebu apa? Swarga. Nah, Lan nek swarga ngenteni apa? Wa khamisuha utawi kaping limane khamsun niku ngene. Ya roh ningali sopo wong anasa ing manusa kula hum nas ditingali kot najo enggang teman-teman selamat sopo anas. Melihat orang lain tuh semelawa selamat. Eh kholasu tegese selamat sopo wong minal halaki sang rusak. Bi mau muamalatihim korona api e muamalatin nas mawoi setanya Allah. Tapi waya roh ningali sopo wong nafsu awak ya dhewe wong ditingali kot halakat enggang teman-teman rusak opo nafsu melihat orang lain itu selamat, tapi melihat dirinya enggak selamat. Sama itu untuk melawan egonya, untuk melawan takaburnya. Cara melawan, cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi sentuh ini dalam konteks melawan takabur. Biasa orang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah seudon bek pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh tetap kita alhamdulillah jadi hadana nali hadza wa ma tadi ya laula an hada Allah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama boten jenengan paring hidayat kula tidak mendapat hidayat. Jika kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga nggak boleh nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur bolak-balik sebenarnya biasa wae. Ya suka sampean ya, biasa gak jelas. merasa bener ya ora, ngerasa salah ya orang soalnya wae mangan-mangan, wae rokok-rokok, wae angop-angop, wae ngerti-ngerti mati gitu wae aku. Karena apa ya? Uang raba kat wali kadang-kadang angel lho kemarin ngono lho. Jadi aku iku angel. Nak wong bakat wali kan sing biat ya gampang, es sono nure jadi ono alamat. Karena tadi kalau terlalu kulon bolak-balik kan jangan mau khusuk, mau khusuk waroi, Angker ketemu kalau astagfirullah Gus dunia wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi wong liya rusak. Bodoh, bodoh ya rusak dhewe bodoh. Karena yo ya bakat wali. Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah aku di di duit, ngene Keterusan melete. Syukur nak keterusan ya di melete. Sopan nak keterusan udah di tasi, Jadi angel jam urip itu manjenan. Tapi nek biasa ngene iki ra hukumnya. Mergo hadayan hadayan itu apa? Ya? Apa ae rada ke pangeran itu jadi hadayan rondok. Hadayan itu sak ngisore jurun pas. <laughs> Malah pena, mergo apa ya? Ya mau mengenai ini napa? Mati. Ini penting kalau terang no. Imam Ghazali sering mendakwakan misalnya Abu Dar punya pendapat apa. Fala apa falam yakun ahadun nasohabah semuanya ndak kayak Abu Dhar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dhar semuanya harus kamu lakukan dari memuzali. Karena ndak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dhar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya Dawi Imam Syafi'i Kaulus sohabi lesa hujatin. Dawanya sohabat itu bukan berarti harus hujah yang mengikat. Bukan karena ndak benar ndak, tapi karena piye-piye sahabat itu ya kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam. Abu Bakar ditegir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layinul janib. Orangnya sopan, rohi kol kolbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar. Karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dungano Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terjadi lemah gemulai. Oh, coba saya saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid wah ya repot. Sajane tetap neng pasar, sing saiki gak jogo wong sing ganggu wong neng pasar. Ya, tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. <laughs> Dari sakit. <laughs> tapi sajane terus neng masjid rapa, ora pas. selawase gak gua nggak bareng tepet ternyaku masjid tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garangnya i bareng ya repot. Dhisik orang ngono, tapi <laughs> dhisik iku Umar di dekne masuk Islam tenang. Omaya bujal bulab ke ae ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Wabe baran Akhirnya sing dhisik gagu Nabi terang-terangan saiki sing gagu delik. barang delik itu fasta bima tu'maru wa anil musyrikin. Terus Nabi wani. Umpama Umar Islam terus Alis pisan kok Abu Bakar menawa batin Nabi lah tak gopo. Aku wis duwe Abu Bakar kira-kira pikirannya Nabi ngono. Preman tobat biasa gak ning pasar bareng tobat ning masjid nyapu. Penggantine wis ning pasar meneh. Paham? Tapi adiknya temen ning pasar tulis sih soleh baru. Gawe jaket apa? Orang soleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan. ya tapi ya mau tobat lamat-lamat ngene iki <laughs> ya potensiku. Bareng dia tobat ratu di dhuwit karo anak buah itu iku mel-melane kok di dhuwit. Ah balik nek. <laughs> angel-angel yang penting tobat sebenarnya yang penting tobat. Cuma saja ini standar tobatnya tidak seperti itu. Tapi ya yang penting tobat lah. Masjid-masjid lah, masjid-masjid kiai lah, sementing tobat. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Dulu ketika siapa itu Wahsi itu tuh gitu dia ditakdir orang yang membunuh Hamzah Habun Rasulillah terus dia bersumpah saya akan membunuh orang paling dibenci Nabi dan yang paling merugikan Islam ini ditakdir mata ini Musailamah nabo al -Qajar. dulu ketika Khalid jadi panglima perang dia juga yang menjadikan perang Uhud wong Islam kah kalah terus dia bersumpah ingin jadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat Islam jadi fair lagi nah, mau preman pasar bareng tobat ngapu masjid terus sopan garang hilang. Ya sembuh sembuh gue ditolong pangeran ya apa itu kan. Cara aku kok jadi pemandu ini takon yang pasar. Tapi masalahnya mau potensi kumat ora. Tobat gue ya loro. Ini biasa wae. Sementing saya ulang lagi ya. Dewi Imam Ghazali dalam tuh sohaba tidak semua sahabat kayak Abu Dhar, tidak semua sahabat kayak sebenarnya gini, kebaikan selalu kebaikan, meskipun ada sahabat yang nggak serak dengan kebaikan itu. Misalnya Hakim bin Hizam, itu pernah nyuwun sewu rontok murahan mentalnya, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih. Bareng minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa duko didik takdib. Makanya bahasa Arabnya duko itu Sawangan Sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo. Makanya bahasa Arabnya duko itu apa? Tak dibun marai toto romo Jadi ada bayu ya adibu cinta. Ya terus Nabi ngendikan ya hakim dunia itu memang enak. Jadi nak ono wong seneng dunia terus jalu jaluk ya wajar jadi dunia enak. Tapi nak gue jaluk terus sebenarnya akhirat kaza wa kaza. Mesti terus masyur. Surah duit daging raine terus gini gini. Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus hakim, fawwah saya tidak akan minta selawas selawas. Hakim bin Hizam itu bareng sepuh. Itu beberapa kali di para Abu Bakar, ditawani dua gak gelem, tiga Umar gak gelem. Bahkan dia ketika sepuh kadung numpak onto, pecute ceblok. Itu pemuda-pemuda do melayu kepen jupukno dekne orang gila. Berkata aku wis janji mbek Nabi bakal minta apapun. Masuk sekedar minta tolong pecute ceblok. Tapi tidak semua sahabat seperti itu karena tadi Nak keterusan ratau jaluk konco, jaluk wong, jaluk keluarga. Engkau nang jebule koyok wong liyo. Nak koyok wong orang ora ana muanasah, ndak ada keasikan berteman. Akhirnya misalnya korek, kang jupono korek ra gelem jupuk di, Apa ya? Misalnya bertamu gone wong, berhubung ngongkon jupuk asbak sungkan guli asbak di malam mlebu buka kamare mau <laughs> Wong perkara gule asbak. mau apa-apa nak berlebihan itu elek wis ngandel kula. Mbak jagungan berlebihan elek akhirnya ngerasa nih uang gelem jagungan kok ini ujub. uang kok jagungan ae kaspo hadayan. anggur ya. nganggur besi bener ya aku tengok-tengok malah dosane ujub. Wis biasa wae lah biasa. sampai wis bener. Ya sesuai kelasmu maksudnya soalnya. Oh, iya. urip mun apa? Aku ini pangerane apa ning donya nggih urip wonten rencana nih, penting ada rencana kan alam rubiati ka urusan tentang anjenengan. Insya Allah sedap ta pinter gitu. Nah, iya. Tapi ada kok ning donya apa? Noto Indonesia sih ben piye sejahtera makmur. Eh, malah digojok. Memang kamu dunia eh oh, apa? Dunia rencana aku tak rusak ada bu. Biasa wae apa? Kecuali ini, kepengen sujud Gusti. Nah tapi ada kepen makmur, biasa bani Adam, nak gak makmur malah ragilem sujud. <laughs> nah nah, itu insya Allah pengiran dimaklumi. Karena pengiran wis yakin, wis perso banget, tak manusia itu butuh fasilitas. malah Nabi Ibrahim bakas dunia ku ya rawani, ora bakas dunia kebutuhannya manusia. malah kula nu yakin, enul yakin, hakul yakin, orang ono nabi kaya Nabi Ibrahim. Mulane diparingi bonus yaiku ono nabi paling afdal iku juriyae nabi sinten Ibrahim. Karena nabi Ibrahim punya hubungan dengan pangeran luar biasa. Bakas dunia rawani mergo dunia itu radis senengi pangeran. Orang bakas dunia kebutuhane Bani Adam. Lalu ini gaya redaksi donga cek api. Robbana liuki musolah gusti. Kepengen kulo anak turun kulo sementing sholat. Tapi kulo lagi ngerti anak turun kulo itu ya mesti rodok seneng duit. Mesti butuh duit, gue itu butuh duit, butuh rezeki mas. Terus melani terusnya Robbana yuki musolah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warsuhum minas samarot. Jadi kepinginnya pulau berduduk Mekah dia sholat Gusti. Itu tujuan utama mereka sholat. Tapi mereka kan butuh perangkat duniawi. Maka yang penting mereka sholat dulu. Lalu tolong fasilitasi perangkat duniawi. ku warsuhum minas samarot. Mulane kena pendek anak soleh ngono teh Gusti kula pengen dia anak butuh hafid. Tapi timbang hafid Arab-Arab di tiang tiyang nggih sukani rezeki. Maksudnya ben rapati orientasine ngedol apa Quran. Tapi aja diwali langsung paring ngono sugih Gusti. Nak sugih ben saged ngaji. Pangeran ra seneng, eh bangsa donya disebut sik gak seneng. Makanya Ibrahim menyebut Robbana liukimu sholat dulu. Bareng liuki sholat, terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh Rizki. Makanya saya tuh nggak suka sama orang tasawuf jujur Yang berlebihan, yang tanpa fakir. Orang harus ngeritik sama orang tasawuf yang nggak suka fakir. Harus dikritik mas. Tapi ngeritik ke Jokowi aku, nah aku kualat. Karena kalau orang tasawuf berlebihan itu adalah ngomong duit itu izin. Ngomong rezeki ya izin, mereka barang dunia itu berlebihan. Mereka lupa bahwa para nabi itu yang membicarakan uang. Tapi KB itu dinggo dasaran membackup agama. Jadi contoh paling gampang mah robbana musola supaya mereka gelem sholat gusti terus fajal afidatam minan nasi tahwi ilahi barzukum minasam maka tolong gusti orang itu senang ke Mekah senang ke Mekah kemudian sangi senang ini Mekah jadi rezekinya wong Mekah ya sudah jadi Ka'bah koyo opo sakral. Tapi Nabi Ibrahim ngerti, kersane Gusti seneng tawaf. Engkau terus dia seneng tawaf, sering ke Mekah terus ya tadi kalau banyak orang ke Mekah kan banyak transaksi dan itu otomatis jadi rezekinya orang Mekah. Makanya saya pas haji ini ku, kalau sering belanja. Jadi boros sunat itu ya pas ibadah haji. Ben jadi rezeki ini ahli nopo Mekah kayak apa? Jadi kadang orang boros itu ya. Gayane oh, iku nak takbir ikhwanus sayatin. Medit ya ikhwanus sayatin, ora trimo kancane dulure malah. <laughs> Dadi boros iku kancane setan. Nak medit dulure. Milih di. Ayo milih dulur pokoknya. kanca? <laughs> Apa sejenis? Jadi ku penger. Mengandung kalau untuk ijazah, tapi ojo ojo nut. Mergo raba wali. nah, ra wali kok terus ora diwales sebagai pangeran. biasanya kadung ibu bawa tawakal dibeli dibaro sebagai pangeran. Mergo makome ora tawakal ya ora wali. Mulane nek wali biasa wae. Ada ijazah dari seorang kiai malah lucu. Nak nak bojone Mekah jadi ini kiai ku. Nak ditawani wong terutama kita era ini fakir ojo tawar. Anggap baik ngergani kota Mekah. piye dia ana warsikum minas samarot jadi intinya Nabi Ibrahim kepengen sirkulasi orang ke Mekah ya jadi rezekinya wong nopo Mekah. Nanti kalau pas haji, pas umroh niku mau ngandel kulo, tapi yo ya, nah, bisa lewat sodakoh, bisa lewat apa transaksi. Itu pangeran. Jadi saya ini kadang orang tasawuf mau bagas duit. Wah, sementing utawakal. Pangeran dewi kadang ngifati zat itu masalah pakanan. Yaitu Allah nak menyifati dati Wahuwa yut'aimu yut'imu wa la yut'am. Pengiran udat sing maringi mangan. Tapi wong tasawuf cek sombong e bakas mangan itu isin. Padahal Allah nyifati dati Wahuwa yut yut'imu. Allah udat zat sing ngekei mangan. Makanya bisa saja kita jadi wali ku mergopas mangan. Matur nuwun Gusti kalau sakit mangan. Sok glegeken iso gagah. Ora mangan yulah mas tenang. Nak lemes sing elek tambah elek, sing ganteng wae kita elek nek jenenge wong lemes iku. Akhire bar mangan syukur. Alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena bar mangan. Engko sing elek Gusti bar mangan gagah Gusti. Cara dinyek kula elek jatuh ya wong nggih. Terus <laughs> pokoke sak muni-muni mulo, Sementing iku dadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama sampai masyur itu digani ulama-ulama man tasawwafa wa lam ikut iku tazan dako tapi wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf iku sako. orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fakih itu menjadi kafir zindik kalau fakih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik fasik itu gagang tidak jadi kafir karena kalau terlalu tasawuf tidak fakih semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali bakas mangan isin bakas dunia isin Padahal Allah biasa menyifati dati, aku itu dat yang maringi mah. Nah. Coba li ila fi quraisin ila fi mihata syitai wasaifal ya'budu rabb hadzal bait. Wes awong kures kuras ora iso mikir dhuwit, sing nyembah pangeran sing rabb hadzal bait, pangerane betu Pangeran apa nyifati dati alladzi at'amahum min ju' sing maringi panganan. Tapi tas aku isin bakas bang, enggak saya itu gak cocok, pol oleh kurang cocok. Kecuali dia ya tasawuf ya fakih. Utara kabeh koyo kowe ya ora tasawuf ora fakih. Wes malah mau dikritik apanya juga. Ibarat kayak diutangi serati popo, ditake serati popo, dibarot di kakak nyanyi. Bingung gak malaikat ngadepi gue. Ya cara malaikat koi. Saya itu wajib nyaur utang tau orang. Wajib mau diutang. Lah yo, iya, lah wajib dilakukan itu. Ya orang ora di duit. Tetapi wajib, ya wajib. Kayak gue ini. Ngel-ngel malaikat. Jadi cara malaikat tak kok cang ini ini wajib nyebar agama motor. Ya wajib menggawe Nabi balibu ani walau ayah. Ya tapi wajib ngelakuin, ya wajib kok malah nyesat mau. Jadi bingung no, pokoknya wong karena tadi otoritasnya agak jelas mau apa. Gitu. Saya ulang lagi ya, saya tuh berkali-kali debat. Bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya janggal sama ya, mas. Ini ya, bareng kalau misal-misal sesuai ya percaya. Misal Misalku coba pada misalmu. Karena terlalu banyak. Jadi kadang tiap ketemu ki dongakno yai Gus Gusnul Khotimah, tak dongakno di duit. Ratri trimo. Maksudnya Gus sudah sedang dongakno dhuwit ngene. Aku ah, iya, mungkin eh, di kagung kanggo salat ape digo apa? Paling digo sedekah go zakat. Malah ada di dhuwit ning elngel wong. Tidak pikiran nyangoni barang. Aku mending terus suwe-suwe mikir. Piye-piye Allah kadung dawuh kan wis dawuh wajah itu ku bi amali kencong kau berjuang. Berjuang nglibat non duwe duwe. Terus wong tasawuf anti bagas. Wong pangeran sing pangeran wae bagas duwe wajah itu bi amali kum gak ada sok suci. Apa ora duwe biasa wae. Kulo bolak-balik buli wong tasawuf sowan kula. Gus dongakno anak kula dedeng ya tak dongakno dhe Mau Mangkel e, pol. Mesti kan ngerti nak donga kula mandi kecewa deh bareng. Repot. Tapi nak ono kedunan kok kowe tak dongan, dongan ora seneng dunya. Wedi. <laughs> Ya udah wedi. Waduh, nak nganti ra dhuwit. Eh, asline wong yo donga gaya-gayanan tok. Artinya nak didongakno ora sesuai selera ya kaku hati Karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai yo dongakno kusnul, khotimah, tiap sowan kiai yo dongakno soleh hati-hati. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bakas barang sih dibahas pangeran termasuk dibahas pangeran buat Wajah itu di amwaliku Nabi Ibrahim tahu bakas warsugum minas sama. Karena hidup itu tidak bisa, nggak melibatkan rezeki itu tidak Lalu bener orang kuno kuno itu ya, nggak dengar no jembar rezeki ini, jembar agama ini, jembar hati ini. Karena ya uang kuno kuno lebih jujur. Saya orang gerung tasawuf pun sama bakas, sing sitok bakas sunah rasul terus, sing sitok bakas husnul khotimah, Terus sing seneng hafid anu anak kula apal Quran. Nah, misalnya apa ra manfaat ya apa? Tapi buku lomba. Terus sombro mana aneh Maksudnya ya nak niat ya nak anu sing lengkap Gus anu anak kula apal Quran ya saleh ya di duit ya manfaat. <laughs> Wah, lah kok akeh teman paketnya. <laughs> Enak wae. Tapi ada ngono. Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap Rabbana liuki musola. Tapi yang jenenge wong fajal afidatam minan. Mulane kula suwun nek jenengan ditekbir nama Mekah Madinah ya ana anggaran sangu blonjo sing krana murid-murid daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medit. Eh boros ku kancane setan nak medit dulure. Parah di dulur bae kanca. Oh parah dulur gak kan sejenis dulur kan sakgen berarti apa? Eleng-eleng, makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Zar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Zar sange tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di Uzlah, di Robajah itu tempat Uzlah. Kulo termasuk orang yang kagum sama Abu Zar, sangat-sangat mengagumi. Bahkan kalau termasuk di parinya pangeran nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya dengan Tapi ini wow. Kalau dilalat mau ikhya diling dengan Imam Ghazali. Tidak semua sahabat pilihannya ke fakot kanaman dua Abdul Minku ke Abi Bakar. Tapi dalam yatamat zab mislamat jadi kata yang betul. Ada orang yang lebih Abdul ketimbang dia, tapi ya tidak bermadab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormati. Karena tadi, misalnya Abu Dhar milih, kau oleh kenal pejabat, kau oleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uslah. Oke itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan kita murahan, menjadikan kita kakean basa-basi itu buruk. Tapi masalahnya kalau kamu semua begitu lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh terus punya kebijakan berdasar pembisik yang fasik punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasik nanti orang soleh juga disalahkan Allah Kenapa semua kebijakan fase? Karena yang soleh tidak pernah memberi kontribusi. Kita juga disalahkan Allah. Dan neng Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'aun. Artinya Nabi Musa yuk kerso nak datang neng penguasa. Lu datangi wong soleh penguasa ada apa opo? Paling membi. Nah, soal Fir'aun ragilum urusannya Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jenenge Nabi Musa. Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara ke moco hadis sepi Abu Dar, terus antipati lah. Itu jenenge kebaikan yang sepi. Ya. Makanya Dewi Imam Ghazali, nggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dar. Nah, orang tasawuf senengannya moto sepihak. Ya mau, bener Imam Syafi'i. Karena ngaji ini rahatam. Gak tau bakas duit. Penting uang gue ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas apa? Nak sodako sih, lah langge di duwe terus sodako nabi ikhlas nerangno. Ya paham. <laughs> Lah soalnya takoki ikhlas nopo, bah. Lah misalnya misalnya kaji sing ikhlas, langge baru tani di duit terus kaji terus ikhlas. Ya orang tasawuf gak menculot langsung bakase ikhlas. nih kalau suwun, ampun nang dulu kula. Sunako le lama di CKP ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku sakoh. Siapa yang berfekih tapi tidak bertasawuf itu cek Tapi waman tasawwafa walam yatafaqahu tazan dakol. Selalu tasawuf tanpa fakih langsung jadi kafir sintik. Ya tadi misalnya orang anti fakih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kafir kersane pangeran, bareng anak wedo ikhed e Pak kalau khat is di kabeh kersane pengiran tuh Wae solat tetap kon sholat, wae poso kon poso, Mereka orang ngerti nak khed itu menghalangi solat dan Kuat cuk. Malah kulo iso bayangno. Wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasek lah. fasek lah ini fikih kan yo ono, ono unsur fasek ini. Dulu wong wedok haram. Tapi nak krono muamalah transaksi dagang halal. Terus warung kopi juga kuliah ayu. Bareng dia dulu wong itu haram muamalah, muamalah. <laughs> Ayo warga ngopi, kopi itu. Terus termasuknya yang mari halal mulang. Nah, anak anak dua pengayu langsung kan haram. pengayu ayu dikumpulai tak ulang tak ulang. <laughs> Iya udah oh, pengayu mulang ya pak. Mulane sampean mubalek iku ya rada ringan hisabe. Kan senengane Bu nggih Bu, ngono delone. Pangeran, mubalek kok ame delok wedoke, mulang Gusti, mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fakih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane dari Abu Hanifah kan nuruti fikih, kok samene iki lesu. Misalnya poso yang ini kok lesu, kau langsung mangan. Hukumannya berat. Terus saiki lesu ya. Terus langsung lunga wae. Eh HP sowan Mbah Mun. Atau HP sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor ya oleh mangan. <laughs> Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mengenai mulane fikih iku masih ana fase iki. Mergo iso dikhela apa? Ya mulane fikih tukang Ngilah. Ya, jadi kena saya gila subuh banget, pengen ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Caranya bi, ansa'a asafar, terus kemudian lungo. Nah itu lungo melebu ayat, pamangkana min kumaridon, malah safari. Tapi yo fasik, lungane ku demi muka. Padahal maksudnya lu ngoleh muka, maksudnya pengiran kan uang dagang, uang diurusan terus lu ngoleh. untuk fasilitas oleh muka. Iya orang, susah. Nah, nape mangan langsung ya. Ya terus lungo. Ya fakir uh, kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kayak delok wong itu. Wong itu uh, haram. Ya maksudnya delok krono amalah bolak-balik contohnya kayak kula pening Jakarta. Bareng ngantuk wayang ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagule ayu. Lah iku kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit dan ya tetap 10 menit. Jadi ora. <laughs> Bareng raba kuliah ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. <laughs> itu itu ramu amalah lebih bidian jene Pak. Oh, tahu kayak wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing yuk jeng. Iki sing jaga brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus mamalah paham ya Obsesi ini, nador bermodus mamalah yang dihalalan halalan itu nggak begitu apa nador lil bagi kiai soleh haji itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan roh pramugari lha rada oleh eh, tapi nak terus jadi bidian iki wes tak kenalan iki rada Jadi <laughs> ya, ya, ya, dadi masalah kan roh paham toh Biasa ya, udah paham. paham ya? Paham mereka sering ngelakuin ya, paham kon nurani? Iya, tahu nih unimu. Makanya kalau nu nang mbak ilmu fakih senang Apalagi sanat saya mang apa Mbah Munu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan sama kayak saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih dan kalau sampai sekarang masih ngajar fikih mungkin termasuk ukulondo itu termasuk orang paling konsisten mulang fakih termasuk masih sampai sekarang saya tuh ngajar hobi mulai fakih yang kelas A sampai kelas enggak lo nganti saat ini mucal salam taufik ya mbak saya sudah lupa hatam takbir berapa kali anak-anak kecil di bodoh saya sing mulang takbir pulau ya salam taufik ya pulau ya mbak beberapa anak sarang sing ngawas kita mahal lima hal itu kelas setelah Fatul Wahab ya pulau ya sampai sekarang ya mulang fakih kelas A sampai paling deh mungkin kitab paling baru barokah itu kalau fakih karena aturannya jelas Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya rak wis seneng maca wis elek jadi tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek-elek, nah, ukambi elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dene, mergo padha fakire. Jebule ya bareng diteliti, ibu-ibu eh, melarat ben ono wong jaluk. Nah, jebule ya tasawuf campur medit napa? Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf ngirit, jare bakule musibah ketemu gak gue. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya apa? Banyak. Jadi nak cara fikih kan gak. Iki bakulnya upen laris kita ngomong soleh tuh koni wes ngake. akeh. Anak yo makmur, pembantu makmur. Bakulnya yo sen. sen. Tapi kue dia nak tasawuf kue dia mangane sidik. Jadi transaksinya akeh kini rumah mangane sidik. Wah aku pangeran ngapresiasi tenang. Tak cilik ben mangan warak, oh cah cilik orang kena hitop. bujumu ben mangan warak mereka nak guru ya sini-sini mertua. Aku nah, dia mangan sih Siti. Oh, iku pangeran respect. Medit iso ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sih, Wah, iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki serak kuat makon ngono. Oh, kayak agar belanja entuk akeh malah ngamuk bojone. Lah ndi mau jeroan? Wis dipangan anak ambluk. <laughs> ternyata belanja gede gue mikir awake dhewe serabakat wali ngono serabakat wali oh iku serabakat wali tapi ya sampai zaman akhir sebagai menurut sampai. Cuma aku lompat pesan saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kalau sohabi sabi hujah dan daunnya sohabat itu tidak hujah yang mengikat. Maksudnya bukan hujah itu begini. Sohabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan, semua sohabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat, misalnya kue pro Abu Zar, Kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dhar masyur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan kan kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terba terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang sewu dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta bihawa wa ahlasiha. Padahal sewu dinar artinya hampir 4000 gram karena satu dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaik, kebaik. Ya kita sesuai takdir gitu. Takdirim ini itu suruh apa kan ridho baik kodok kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok kodok? <laughs> ridho itu model bias. Sauni unimu lumayan. Kenapa? banyak seorang lagi ya kayak ini Dawei Sidina Usman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak itu maknanya hanya untuk menghilangkan takab. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong itu benar kabel kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah jadi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah ya Allah. Kenapa kita menafikan hidayahnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena akeh kan wong tasawuf sumber berhubung liya selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan di dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngakai hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alami ini sebener, Yes, ya, yes, kue kue ini bener. Kan malah dimaklumi be pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa Kue kok milih ngikut mazhab ngono to? tidak tahu. Malah penak. Wong raro gak kena khitab ngono. Jadi ya, bang milih mazhab malah salah. Pengamat-pengamat itu Orang tahu ngaji apa ngomong hukum Islam kowe dene ra Tapi ya Senin besok, Selasa besok, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi, tak unik unik unine napa? Wadang pidato. Wah zaman akhir kiai rasuge ras dihormati wong. Makanya penting suge. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Oh no target nih Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua ngomongan yang lantur. Besok enak ngomong. Gue puen ada tuh melarat bebas sisap. Memangnya mau melarat itu radhi duit dok. Kadang radhi duit tapi ngerasani terus. Waduh, duit ngapa hisap Memang samu hisap mau perkara dunia tok, perkara hasil yo si hisab, perkara gremeng yo di ngaji, jadi tidak ngomong sauni uni ini. nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, uang suka hisap dunia ini uang melarat dihisap cangkeme, kadang men ini Iya kan? uang alim kadang dihisap pemain, kadang-kadang berlebihan harap-harap umat ini uang bodoh dihisap raroha guru ini kuabe kena hisap. Saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, sama nih. Wali-wali ini bener kena hisap. Mereka kan jadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben wali-wali ulama-ulama itu rapat kena hisap. Mereka kan dadi seksi. Seksi kan kena hisap dong. Gak jadi diceluk. Diceluk. Bener kita ngaji gue nasa ilbat. Dia Gusti. Paham. sih boten. sih boten. Darah paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Oh, yo iya, yo iya, hebat orang. apa paham kok ngaji. Hebat hebat. <laughs> terus Nah, kok, lego kayak ngaji kayak yang kamu paham nggih kata siapa? Ya hebat, jadi akhirnya hebat kan, akhirnya kelas lah gue <laughs> nggak insya Allah hebat kan, Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai terus nggak akan jadi seksi nah pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi di mana mana saksi itu tidak kena audit misalnya di pengadilan Saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK nggak. Memang benar-benar saksi. Kak, makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi. Mustafa teman dekatnya yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, Maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka. Kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak ada masalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndeloke mergo antri gentenan. <laughs> Iya. Iku rasa sesiblas tuh, Pak. Ya? Iku jenenge wong antri ya, apa? Lu paham guys? Ya? Nah. nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi Paham ya? Makanya nanti itu lah saksi itu nggak akan kena pengadilan namanya apa? Karena dia, dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu, itu bener contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Nah, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam maksudnya agak nggak kayak bahasa agama dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa bahasa agama lo ya karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian bukan yang terlibat jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu itu benar betul ini yang nabrak ini betul pak tadi pas kejadian saya pas di sini itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi paham ya nah Rasulullah nanti itu seperti itu, maksudnya seperti itu benar-benar gak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi Nusafati. Ya sudah seperti itu. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Artinya syaratnya apa ini? Ya terus itu disebut fakih faida jina min umatim bisa bisa wajib jina bika ala haula isyahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik bahasa itu tidak baik untuk agama. Saya kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah itu kan di luar di luar wilayah kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi <laughs> contoh paling gampang tadi. Ada orang Cina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok emper ngantri <laughs> itu tidak saksi sini paham. Ya? Paham jelas ya. Ngomong ini ini terang jelas kok. deh kumpat tuh. tadi. Jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik. Tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dhar tanpa, tanpa mengesampingkan madhabnya Sayyidina Usman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Usman tanpa mengesampingkan pendapat Nabi Abu Dhar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ah, ini rukaji Nabi. rukaji Nabi itu luar biasa. Kalau ngedikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata ulah kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bidun wasitu nabita. Al iman syubhu pokoknya seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya i. Itu Nabi dalam satu majlis kadang ngedikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan kemudian Allah mengampuni dia Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, aman promosi istighfar. Sampai umatnya menjak nangis berkor istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan is istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing apa melet-melet. Terus dia tadi mengalami kehausan. Terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asuiku Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah tayatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wakafilul yatim yatim hati ini fil jannah. Saya dan yang rumah tayatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan, nangis tenan, tapi meditir akaruan. Mereka yang penting. Istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursid, suatu saat kita jadi mursid, mungkin tua. Kamu harus ngomong. Nah, nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sarang-sarang gih. niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing wolowo tetap lomo. Sing medit dilereni, dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi atal hasanah tatamkuha. Kira bar ngamal lelek ngelakoni keapian. Nggak ada di hadis waat bi isayata al istighfar. Nggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'u nabil hasanati sayi'ah. Setiap habis elek. Habis. Misalnya aku bareng nyek Fauzi, oh, Fauzi elek. Lo langsung gedut. Gak lagi ganteng ganteng. Tapi nak iso tambah elek perkarane ngenyek boleh muni Tapi secepatnya. Paham apa? Secepatnya waat bi al hasanata tamhu. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Oh. Bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari sing seminar gue guri. enggak ada dong Singapura, lapor yang Indonesia. <laughs> Nah, narasumber berono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan, Jadikan itu kafarat mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengirahan <laughs> hubungannya? Aku ramelok bau tangi, gue jalur sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60, 60 item dari lagi 60 napa? Item. Wa imatatul ada minatariku kan al iman gini a'laha la ilaha illa wa adnaha imatatul ada anit fari terus ngendikan gitu. tasodaku terus sodako, walau fir sana satin, sana contoh sikil wedus. Kau ngarap udah tau nyebelah pitik. jadi senajan nih jadi sikil wedhus. Jadi ra kena kias no, nak ngono pitik senajan tau ceker yo ora. Wis <laughs> mbok malah tersinggung tuh, tuh ngawur. Kias iku yo sing nalar wong, Wong Arab ku nak mayu ra nyembelih. Wedhus. Mulane sedekah senajan tau sikil waktu, Barang wong kiai Indonesia nak mayuran mau nyembelih pitik. Akhirnya kota gede ceker. orang ngono, tuh Paham? Kiase orang ngono. sih ngene berdua sih iku nilai ini, Lah cakar ono nilai ini. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngedikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, Dudoe saya ngakeh ben iso diterotonggo-tonggo. Terus ngedikan gitu. Kalau gak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu jadi anak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin toibah dengan kalimat tutur siapa yang baik. Dan itu yang nyuwun saya menyebut istighfar itu hanya diantara Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana? Bisa. Misalnya ke istighfar terus buat murah di duit buat barno. Terus ngerti sirai ngelur abu tukang obat Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kulo astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tambah fakih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tutup obat, periksa no. Kemudian bersama dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna. Iso ngelakoni hak-haknya ibu. Yo kalau dalam kulon namun kali, cah dalam ibu limo. Padahal saya punya tamu banyak, om aku kiai, ibu lo wis karena tadi nggak boleh seorang anak punya dalam lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya anak ibu tindak rasa pamit Supaya spesial, seorang tua itu nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulu. Tapi nak ibu rasa pamit kan kunci di bawah supir. Oh, nanti tenang. tenan. tuh gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Tidak ada lunga asem. Pikiran gue lagi nganggu mobil, nggak ada acara. Coba <laughs> bareng ke rumah mobil kurang. Tapi kalau ya kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua tiga ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus bin, saya punya sekian uang. Bilang dia dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada ngomong tindakan yang sawah, mungkin ngomong sepuh, jenengan kadang gelap sawah, nggak ngomong mobil. ya dalamku tak bisa gitu. Misalnya dalamku kok ibu lagi seneng perkara ini adalah yang diminta bantu dalamku. Padahal saya tugas di saya tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. guling ilingan kalau kita ini hormat. Itu fakih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta akdamil umat Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita, kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau mau coklat hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, tunggu ibu. Piye tuh? pengajian. Pe pengajian itu boleh dua. nak ngurmati ibu malah karuan suarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas. Karena ikhlas ya orang ngamuk tiga ibu. Kue nom misalnya pe pengajian mobil tiga ibu ubala lah kena nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Mana <laughs> Marah ini watak ini marah ini. Maka fakta itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar. Fakta jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup ya tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit kalau canda lemun dijeluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah perso kalau orang ini luar biasa benar-benar al jannatu tahta Agamil Allah berkali-kali nyeluk canda lem misalnya ada tamu gitu butuh mbak mbak untuk kayak kopi juga buat nonton tidak ibu ya sudah selesai ya sudah jadi jelas aturan jadi orang istighfar toh ya jelas ya aturannya pengiran seperti wa wayadrou nabil hasanatis saya setiap kesalahan kita trutuli kita apa hapus dengan kebaikan kesalahannya wong utang ya nyaur apa istighfar kesalahannya wong kodok subuh istighfar apa langsung kodok subuh Mana ada kodok subuh ya kodok subuh bareng rasa kodok kodok astagfirullahaladzim Ruwe potong ora iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong e khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, wong kene uraan kono apa? Nang ora pati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak pasalah itu uang ya rapati ngandel ngono. Jadi <laughs> gue jaga di, nak salah ben uang rapati ngandel. Gua mata Gula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafak koha walam sawaf ikut tafas sako. Siapa yang berfekeh tidak bertasawuf itu berstatus fase fase itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak pakai tahzan dako. Maka menjadi kafir zintik. Karena pasti punya keputusan khilaf al-Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ada ilmunya. Apa tidak ada tidak ada. lo bolak balik kurung. Ono wong puluhan tahun rasa sholat. Bareng tobat kepengen sholat. Soan wong model ngono-ngono itu. Penting istighfar saya ngake. Bar saya. Bareng soan aku ya tetep. Ya segini aja. Pokoknya tiap sholat membido jeng. Anggap baik sing sitok itu gue masa masalah. Tak dereng sepuluh tahun Gus. Lah agak pengen cepet 10 tahun tiap salat gue ping sepuluh. Lah terasa terus tobat mergo kesel lah mending ngono. Lu fakir kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat gue double. Anggap baik sing tok sholat hari ini, sing tok sholat masa lalu, paham ya? Lah nak kok 10 tahun ya takau naik 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nak pengen cepat bayar kredit ya tiap bar sholat. Jadi 10, jadi ngambil kredit mobil sing langsung ya. sepuluh 10 juta akan cepat selesai apa paket sing sak juta tapi patang tahun misalnya kan <laughs> jadi kalau fakir jelas aturannya apa Gus kulo nu sholat kulo nanti itu soalnya wong fasek tapi tahu santri terus fasek gak sholat tolong tahu super wah nuwangi kulo tobat bos Wes sholat nggak kira sholat berapa tahun? Pito itu tolong tahu nih, eling den <laughs> Ya rata takon istighfar ya setiap eh, tiap sholat ya udah Eh, nah tapi ya mau istighfar gua engkau bahas engkau, engkau Penting wajib sih. Kenapa? Ya ono sing gitu. Lara kau istighfar. Malah iki kiai rapal dengan sholat, teng mrene. Lah kok iso? Lah anti julus binas saja tenan mrene Rabbil firli warhamni. Lah rumah samu iku gak istighfar. <laughs> Wong sholat, Kadang kiai, aku ora pokok istighfar Gus. Lah pas lungguh binas saja tenan muni piye? Apalam salat piye? Rabbi firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi <laughs> ya, agar julus saja, tidak otomatis menipu. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugian. Malah ngaji ya, itu perkuat. Supaya aturan dalam Islam itu jel, jelas. Dan nanti berita itu baru ngomong tak tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah satu nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti ini. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada delapan sudah jelas, detail. Lalu orang delapan ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu delapan, lama-lama kan tinggal dua misalnya. ya kubu sana dan sini kan, neng Indonesia kan paling karek mufukoro abe masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan di, dikelola diurus negara, apalagi yang basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan suka relawan. Kalau misalnya amil zakat, yang amil zakat untuk gak ya umum ya rantun. Rata-rata kancan nom nom anak kiai ini anak kaji kaji kan bocah gaya gaya kan serabu untuk beras. Bukai malah tersinggung, gue apa beras? lewane ewo suge bareng jadi ambil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras ini mana? Kalau lah ya setuju ya ambil masjid tiga karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang nggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas mau Cara kula ben kuliner ikhlas, ben ben ngono terus nah ana sing suka ngekei kopi ta rokokan ben bunga bunga terus pokoke sementing. Mosok jan nom kok ijek nom kok wis mikir apa? Beras perkara nih rasa awake apa? Amil. Iku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula ngono ora. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono do kontok. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Gue ngurus zakat. Gue bisa bayang nomor Medina Yaman. Wes ngono cek numpak unta. Mulane dhisik ambil untuk iku apa untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa. Tapi kita terus muni. Oh, terus gue jodoh tiho. kok cara Gus ambil saya kira untuk goblok lawas ya orang ngono ora ngono maksudnya iku ya kira-kira dhewe Jadi di saya gambarannya ambil itu Nabi mutus Nabi Neng Sayyidina Ali tembudi. Yaman. Terus ngendikan cung jubuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuk khodu min abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijubuk songkong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu, ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak saya dinalin untuk mereka Bani hasil. tapi tapi jelas itu, ya sembah lah. Pokoknya sementing gue bisa bayang nongol Makanya aku, Umpama amil entuk bayangno sing ana kangelane ya, napa? Yang setahun bisa mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku ana nggo sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ya, cara aku ya sing ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki iki Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras rong kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda banyak kan lebih ikhlas kan nggak pasti banyak apa kepentingan, ada banyak mikirnya sudah lah harus jadi nah, kecuali kangelan. naik sojo lah, soalnya naik sojo. Teng Indonesia gimana? Kalau ambilnya bener-bener kayak kemarin saya punya temen eh, pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga. Itu dari kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam apa pe, eh, layaran itu sampai satu jam dua jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat di Gus. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ada repot ya ada apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan, dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri apa? Apa? Dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagus dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istabti kolbak. Tanyakan hatimu, kau pantas nombor tak? Apa pantas nombor tau lah. Wal makola tu sabiau di makola kang apeng pitu an alien rodiyawu anhu akar mawajib laula kom suhi solin. Umpama morano ana te limang tingkae sifatin tegese pira-pira sifat matematin kang den Nasoro tine diwadahu dikritik disalahkan. Nasoro tine jadi sopan nasu manusia kulluhum kabeh benas usolihina nasoleh kafe. Kalau saja tidak ada hal lima ini pasti semua orang soleh. Kholisina dikesini. Lepas kafe Kholis manane lepas atau terbebas kafe minggu lima ini sanging ini kerusakan. Awalu hati kawitane komsunu alkona atun rima. biljali klan goblok. Mari dunia rusak itu nak goblok nrombo Tenang wae. Air itu tegese rido biljali klan goblok. Bi ada mil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada lima hal yang kan tidak ada hal ini, maka orang semuanya soleh. Lima hal sing tidak nang ora soleh siji, alqonaah bil jahal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? <laughs> Goblok ya tenang wae. Ane kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga ana soihul ibad ngaji esuk-esuk kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. gak tenang. Ruwiyat den wa nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi, Allah ta Allah yubu itu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara sorof gampang ya buat. Allah ta Allah ya buat iku ora seneng sapa Allah. Allah ta Allah ya buat iku ora seneng sapa Allah. Nah ya itu ya Allah ku ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Saya ajane gampang ya buat dulu. Mau nih harokat harokati orang harokati sing Arab, harokati sing nulis, orang harokati sing Arab. Jadi nak saya beda ya sah lah. Sing harokati sing nggak sing nulis sing nulis. Nah sing karo kati sing aran kula ya hormat ke Senawawi. Sing nulis ya kuwe-kuwe barang ya Awal Allah dawa ya bodi ora seneng sapa Allah kula alim ini saben-saben wong alim. bidunya kelawan dunyo urusan dunia ku dene pinter tapi jahilin bodoh bil akhirat kelan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Ya Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak er, gak roh. Ruang riwayat hadis wal hakim. Marwi anna sallallahu alaihi wasallam qol zambul alim di dosane wong ngerti ku zambun wangkit. tapi wa zambul jahil ku zam bani dosa loro. Ana kaya aku beku itu dosane ya akeh kowe pokoknya wis zambul alim zambun wangkit. wa zambul jahil dan bani sonak jek apik muni dosa loro, jane ora rotok tok. <laughs> Iki apik. Kok mesti dik temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Mas loro ping, apa? Loro tapi apa? Sing berkali-kali. Rawu ngatan hati sobat dilami. Terus dosa mana wal khirsu lan ngungseng ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya tin wa anna annahu sallallahu alaihi sallam qol azudu tazwud fi dunya indah dunia Iku yuri iso nanang nopo zud alkol baing ati wal badana lan badan. Wa warfatu te seneng di dalam dunia Kutut iku. Iku iso ngerepot nopo seneng alkol baing ati wal badan yang badan wal terbroni. Waruya annahu qala nikmati dar ad dunia nikmat itu nikmat banget apa ru oma uta itu dunya enak enak oma ya dunia liman gede wong tak jawab kang sopeman sapa sang itu dunya li akhirati jadi dunia ini wilayah yang super wilayah yang luar biasa asal kita gunakan untuk sanggup akhir hatta yurdi menanu jogeman ngeritik dunia nama teman kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud, sodako, macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super, yang super istimewa. Asal syaratnya liman gede wong tajawa kang sangu sopeman minha sanging dunia di akhirati karena akhirat iman hatta yurdi. Hatta yurdi asigo ngeridakno sopeman robbawi yang pengerane iman Jadi ini dunia sujud, lomo, atine ini gue lihat golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia ini rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabi sadar ada rudunya. Elele omah ya dunya. Liman keti wong sodat kang alang alangi apa dunya ku iman an akhirati saya akhir iman wa lan pepeko sapa man ceroboh sapa man ing dalam iki an ridho rabbi. Dunya iku elele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim. Wasuhulan medit bil fadli klan luwian. Ail bukhlu tegese medit bima klan perkara zada kang tambah apa mak hajati sing hajati man tidak waqti ing dalem kono-kono waktu Wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar eh, kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirilah klan delok liyane Allah fi fil amal. Ruya anakku kola satu nasiti banget banget di e ada banyak yaumal kiamat kuman wong. Ele ele siksa ning kiamat, sekso paling dasar di hari kiamat iku ngene kanggo sobo. Man iku kanggo wong, yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan anasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan, bahwa dia punya kebaikan wala khairofi padahal hakikatnya tidak punya kebaikan terus saya wong tebar pesona itu kesannya baik padahal tidak ada kebaikan kesannya soleh dibeli rasoleh belas itu modus Wah, parah nanti ah, para larane sekso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama orang Rawahul Din. Mulane bener, so, biasa wae kan. Ya pokoke sampean sing biasa wae. Ojo ngetokno soleh nemen-nemen. Nek ora soleh malah diaudit mbek pengenan apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter, guyu banter. Adane guyu banter mari mati hati. Lah tapi nek kowe khusuk modus gitu. Dadi milih di kaya. Hisap guyu banter apa hisap menang terus modus pura-pura soleh ayo milih di. Berat di hisapnya berat pura berat pura-pura. Mereka kok pura-pura terus ngomong udah gak bener. Padahal kadang nggak ngerti sama sekali. Salam ya kang Arab Waru ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man utai sapani wong aro, ikut memperlihatkan sapa man anak saya yang menusuk. Diperlihat no saat yang sakdure perkara indahu kang sakdure man nal khosah yang di pengiran. Fahuwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A itu munafik. Wong kelas biasa wae kok. Sidik-sidik astagfirullah. Astagfirullah. Sidik-sidik astagfirullah. Sebelen arah arah wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar kok astagfirullah. Sono wong rasani wong li astagfirullah. Wong wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. <laughs> Padahal jebule nak ning omah, ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, bahwa munafik. Ane ke aku mulane, roh kue beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nak ana wong soleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong yo. Tapi jelas keman aron nasa faqama indah minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari waduh repot nek Imam Bukhari repot. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan, ya, kan. Oh ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Dan nek rawi Bukhari tuntas ya apa? Ya, sesuai biasa, kamu udah biasa. Pulau ini tak senengi bapak, bapak ini itu ya. Muna isuk nganten bapak bayane bapakku mlaku-mlaku. mlaku laku ya kadang laku. kadang mboten mlaku-mlaku. Ngertakoki tiyang iki badhe tunggu ndi ngentekno itu, <laughs> Bingung ngene donya di dhuwit. Ya, ya, ya ngantai ngentekno dua kan jajan. Ya ramah sih tinggal. Terus kadang dia yang marung bayar satu sewu, Zaman bapak sana di satu sewu, Ya duit aku akan tak mau sepuluh. Oh lagi duitku paling cilik. apa sudah ada kuyan? Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu, saya, saya ngerti. Bapak ingin ingin mentertawakan dunia, itu jauh itu lucu, itu lucu lucunan, itu dunia ulah ibu nabo, walaupun ya sama. Ya kan ya, laku laku terus nilai konco koncone kadang tolong kilo barang kilo itu selang laku. Nggak neng jalan ketemu angkot terus numpang angkot, ya sih santai. Yang yang ngasih mobil, soalnya bapak kalah. Mana ya, nurut tengkulo kulo ngepis di biasa gue mobilnya, bapak ini iya terus kabungan mobil itu ya, kadang melaku-melaku sempat angkor. Kadang supir yang jenis rotor kena apa Jadi itu di rasi itu. Mohon pulau ternon. Seguyan. Enak jadi supir. Orang enak ya. Enak jadi kiai bantah-bantah lucu darah karo. <laughs> Sing kula kenang bapakku cerita debate wong Larat belum juga. niku paling tak kenang. Wong Larat itu nak poso kan tetap macul. Kadang macul buruh wong. Kan repot wis macul wis buruh wong protes nih wong suke, Enak jenengan wong suke. Poso turun nih wong delok TV, kula nih wong melarat. Jadi nek poso itu berat, terus poso itu macul gura upah. Umumnya wong melarat kan cara berpikir begitu. Kerasa rasa tak warai kan nglakoni. Dadi maksudnya ora tak warai cara. Dewe sing suge enak, lo enak jenengan. lo nih wong suke. Ditangi turun ngopi, sarapan pecel, Mungkin awan sidik ramai, mungkin sore nyate. Jadi sing kulo tinggal mangan niku kata. Nak jenengan kan biasa ra <laughs> Lagi wong melarat iku sadar kan wong melarat itu kan gak tahu berpikir cara wong suge. Jadi tadi diwarai cara berpikir wong suge. Akhirnya sing melarat itu oh nggih nggih sami-sami berat. <laughs> wong suka poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Cuma <laughs> ya mau esok ngopi misalnya, pecel awan titik ramah. Nggo awan gudeg engko. Pemene wong Surabaya nanun kan nang jenenge makan-makan acara. Jublu ini semuanya di digagal. Nah, jenengan kan pun biasa ninggal ngotot sedanten. Wong jenengan tiang melarat. Akhirnya oh nggih sami-sami repot. ini. <laughs> Niku koncone bapak. Bapak untuk konco sugeng Surabaya. Nah, bapak nape itikaf di masjid Ampel ngajak om larat. Nah, dua orang ini debat di bapak. <laughs> Jadi kayu bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah, itu nangger itu. Angger tanggal selikur ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Kok naruhan? Monggo yi itikaf. Ibu itikaf nih masjid Tuban, ibu lagi rong jam. Moga yi medan, boleh sate kan? Tadi jedane punya nyate. Kok <laughs> itikaf nih? Moga yi itikaf mana? Malah bareng jam medal mali, boleh ketan. Ngono itu. Sing sing marah juga melo. Jadi <laughs> mau itikaf bawa BMW, amin jeda. <laughs> Wiritan eh, tiap sajam jeda. Sing marah urung-urung kok leheran, wes Raro rasane dong suka. Akhirnya barang sing sugih demo tuh sing larat. Derek, derek. <laughs> Nah, kalau kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. nape di daftar monggo nanti itu itikaf tidak, no? itikaf saya gue BMB no, sanggup. Jadi misalnya dua satu yang masjid Tuban, kok dua tiga yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Sing marah tiga karepe langsung full, maksudnya itika ya full. Sing suka tiap saat jam jeda. <laughs> kiai ini seneng jeda santai wae. Wong kiai mau itika ini menjadi ibadah Nyeneng nyenengno bakul yo. Ya. Iya iya kan ilmu nake. dari bapak tenang aja. Laku si kiai yang juga ibadah tenang aja. <laughs> santai aja. <laughs> ya karena tadi Ya, sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar nggak soleh itu masalah masalah. Man aron nasa fokoma inda minal khasyah bahwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa. Padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Ibu bahwa ya, Nah ini kalau ada tiga Jawa itu biasa wae. Nanti ini sarok pulau mbah mun wong alim alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Sarah pulang soleh-soleh orang terus di sini istighfar itu ya biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalahan di luar kapasitasnya. Kemen arnasa nasa fokoma indah minal khasyah bahwa munafik. Mana sarah pulang soleh-soleh ngalim ngalim buribe itu ya biasa. Sarah pulang Mula roh bangun ketemu bapak ikut cukup cukup. Nunggu ketemu empat top ikut cukup cukup. Lebu bulak balik roh ngalim ngalim. Gue ketemu ikut cukup. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wasatana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwatan hadis sapa Abu Nu'aim, Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal lan wong muk bangga biroye klan pendapat dede dewe kayak sekarang setiap orang hanya mengkagumi pendapat kubunya sendiri dipek menangi dewi cara Jawa itu termasuk kerusakan itu ini istisan itu sing anggap apik mau biaklihi kelan akali wong dewi watat diri hilang oleh ngatur rawa dhewe jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbah baik mengkritik orang lain wah aturannya harusnya nggak seperti ini seperti ini nah ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik nah, itu jenis jabir ra'yi dan itu mari dunia rusak wa tarufu ulan ngrasa kuma rif'ah maknane dhuwur maknane ngrasa kuma luhur paling tinggi bidzalika kelawan aklihi wa tadbir